may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du para talibul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di antara majlis daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hari ini kita akan mendengarkan nasihat atau muhadharah dari Ustadz Fadilah Ustadz Zainuddin Hafizahullah taala. Beliau ini adalah pengajar di Mahat Jamilur Rahman Asalafi. Kemudian dia juga pernah menuntut ilmu di Unaiza Mahat Syekh Usaimin rahimah Usaimin rahimahullah taala.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 Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkecimpung dalam dunia ilmu syar'i. I baik kita sebagai duat atau mudarisun atau mudarisat ataupun sebagai muadzafun ataupun juga muadzafat semuanya ini sungguh kenikmatan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu apabila Bani Adam meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal yang pertama adalah sedekah jariah kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u lahu ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh orang yang mengambil ilmu tersebut Kemudian wa waladin salihin yad'u Dan anak yang salih yang mendoakan kebaikan kepadanya. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita semuanya, orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu syar'i. I. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di sini di antara amalan yang akan bisa bermanfaat kepada kita semuanya apabila kita meninggal dunia adalah ilmin yuntafa'u bihi dan ini kaitannya adalah dengan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua adalah waladin salih. Ini pun sangat erat kaitannya dengan proses belajar dan mengajar. Bahkan Syekhuna Hafidahullah warahullahu taala ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waladin salihin yad'u lahu, beliau mengatakan bahwa waladun salih ini terbagi menjadi dua. Walad yang berasal dari nasab dan walad yang berasal dari tarbiyah. Walad anak yang berasal dari nasab anak kandung kita yang menjadi anak yang solih atau anak didik kita yang menjadi anak yang solih yang kemudian mendoakan kita. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar ketika kita telah meninggal dunia. Apabila anak didik kita mendoakan kebaikan kepada kita, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di antara doa yang mustajab adalah doa seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ketika bihdoril ghaib. Ketika dia tidak ada di hadapan saudaranya. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah menjelaskan, "Man jahaza ghazian faqad ghazaa." Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berperang. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berperang, telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya a'dhamul jihad, sebesar-besar jihad adalah jihad bil ilmi. Jihad dengan ilmu. Pernyataan ini disampaikan oleh Al-Imam Tafrizi dan lain-lainnya dari para ulama. Bahwasanya jihad yang terbesar adalah jihad dengan menggunakan ilmu. Karena itu Barang siapa yang ia berkecimpung dalam dunia ilmu, dia mempersiapkan perbekalan untuk bala terabadul ilmi. Untuk orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu, maka insya Allah baginya adalah pahala yang begitu besar, yaitu dia seperti orang yang berkecimpung dalam ilmu itu sendiri dan ia adalah merupakan jihad yang sangat besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhad fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mencoba menelaah menerung merenungi dua maukif tarbawiyah yang sangat agung. Yang ada di dalam sejarah anak manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukif yang pertama adalah kisah yang dijelaskan oleh para ulama ahli tarikh yang kemudian di antara kandungan kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim yaitu kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam seperti yang kita maklumi bersama beliau asalnya hingga usia tuanya belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita maklumi pula dalam sejarah disebutkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam asalnya berada di negeri mana ikhwah? Di negeri Babil di Irak yang kemudian beliau berhijrah ke Syam. Demikian juga beliau pernah melakukan hijrah ke Mesir. Ketika beliau di Mesir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari yang rahimahullah taala dalam sahihnya, pada waktu itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang lalim. Yang mana apabila ada seorang laki-laki membawa wanita yang cantik, maka akan dimintanya untuk dirinya. Demikian pula lah Nabi Ibrahim pada waktu itu bersama istrinya Sarah hijrah ke Mesir menjumpai peristiwa tersebut. Sarah diminta oleh raja Mesir. Yang akhirnya kemudian Allah Swt menjaga istri Nabiullah Ibrahim Sarah. Singkat ceritanya, kemudian Sarah dikembalikan kepada Nabiullah Ibrahim dan akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim dan Sarah diadiai seorang budak wanita yang bernama Hajar. Yang akhirnya kemudian Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabiullah Ibrahim yang akhirnya kemudian dinaikailah Hajar oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah sang anak yang menjadi dambaan hati Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Namun Akhirnya kemudian sarah timbul rasa cemburunya. Yang kemudian akhirnya membuat Nabi Ibrahim hijrah bersama Sarah dan putranya Ismail ke Makkah. Pada waktu itu diceritakan dalam sejarah agar jejak dari Hajar dan Nabi Ibrahim tidak diketahui maka Hajar memakai mintakah memakai semacam setagen kemudian dijulurkan ke tanah sehingga kalau jalan maka bekas ya, kaki sarah ini tidak ada untuk menghilangkan jejak sampailah Nabi Ibrahim dan Hajar istrinya dan putranya yang menjadi daman hatinya Ismail di Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu meletakkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di Makkah. Pada waktu itu Makkah adalah sebuah lembah yang gersang. Tidak ada penduduknya, kemudian juga ya tidak ada penghuninya kecuali mereka berdua. Pada waktu itu yaitu Hajar dan Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan Hajar dan Ismail putranya hanya dibekali air dan kemudian kurma. Tidak ada perbekalan yang lain. Kemudian akhirnya ditinggalkanlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Kembali ke Sam. Hajar membuntuti Nabi Ibrahim sambil mengatakan ilaman takiluniya Ibrahim kepada siapa engkau sebarahkan aku wahai Ibrahim terus demikian namun Nabi Ibrahim tidak menoleh terus beliau berjalan ke arah ke arah Syam sampai kemudian Hajar mengatakan Amarakallah bihadza Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan ini? Nabi Ibrahim mengatakan Kala na'am. Iya. Akhirnya kemudian Hajar berhenti dan kemudian beliau mengatakan idzan la yudayyi'una. Jika demikian, maka pasti Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam terus berjalan menuju ke Syam. Sampai di sebuah saniyah. Di tempat yang tinggi. Ketika Beliau sudah tidak melihat istrinya dan kemudian tidak melihat anaknya. Beliau kemudian membalikkan wajahnya ke arah di mana istri dan anaknya ditinggalkan. Ini di Makkah. Kemudian beliau menengadahkan tangannya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Ibrahim. Beliau berdoa dengan mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah Wahai Rob kami, wahai Tuhan kami Sesungguhnya aku meletakkan Anakku Yaitu Nabi Ismail Di lembah Yang tidak ada tanamannya sama sekali Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan urusan anaknya yang ditinggal di lembah yang ghairi dizar'in inda baitikal muharram di sisi rumahmu yang mulia Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, musalah. Ini Yani agar mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minasyamarati. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita perhatikan kisah ini, di sana terdapat maukif tarbawiyah yang sangat bagus yaitu ketika orang tua dan kita alhamdulillah yang terkumpul di sini sudah ada yang menjadi orang tua. Ketika mempunyai suatu tujuan tertentu dan kemudian meletakkan anaknya di tempat tertentu yang mana dia mempunyai cita-cita yang sangat agung Cita-cita yang begitu luhur, cita-cita yang begitu tinggi. Maka orang tua berusaha untuk memberikan terbiah yang sebaik-baiknya kepada anaknya. Yang diantaranya Nabi Ibrahim SAW memberikan contoh kepada kita, yaitu dengan mendoakan anaknya mengadukan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan mereka, tidak menyanyiakan urusan mereka dan tercapailah apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari diletakkannya anaknya di tempat yang diinginkan yang menjadi harapannya yang begitu besar. Liyuki mustola agar mereka menegakkan salat agar mereka mengibarkan panji ketauhidan di muka bumi ini yang diantara alamahnya yang sangat dohirah adalah menegakkan salat Kemudian agar hati manusia cenderung kepada mereka. Sehingga kemudian tempat yang asalnya gersang tidak ada penghuninya sama sekali. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan. Akan menjadi tempat yang manusia kemudian berbondong-bondong ke tempat tersebut. Menjadi tempat yang makmur, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rizki di tempat tersebut sehingga kemudian anak-anaknya tidak tersia-siakan tujuan dunianya dan tujuan ukhrawinya bisa tergapai dengan sebaik-baiknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan hanya sekedar meletakkan anaknya di tempat yang menjadi tumpuan dan harapan jiwanya tetapi beliau menterbiah anaknya dengan senantiasa dengan mendoakan ya, pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali mereka, menjadi penolong mereka, menjadi orang, menjadi anak-anaknya nih orang yang tidak tersia-siakan. Dan tujuan dari Nabiullah Ibrahim bisa tergapai dengan baik. Tujuan ukhrawi dan tujuan duniawi. Subhanallah. Masyar ikhwah bidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kif tarbawiyah ini kita betul-betul pahami dengan baik. Maka insya Allah kita sebagai orang tua Ketika kita mempunyai tujuan dalam bidang tarbawiyah bagi anak-anak kita, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mengijabai akan mengabulkan apa yang menjadi tujuan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabai Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim. Ketika beliau mengatakan Rabbana liyuqimus shalah yang maknanya adalah mudah-mudahan mereka nanti menjadi pengibar panji tauhid yang ternyata kemudian di antara keturunan beliau lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kemudian mengibarkan panji tauhid di muka bumi ini dan kemudian Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang tidak asing lagi bagi kita. Manusia berbondong-bondong menuju ke tempat tersebut melakukan haji ke baitul Haram dan kemudian rizki dari Allah Subhanahu wa taala terusung kepada mereka dengan bighairi hisab dengan tanpa hitungan Masyarul ikhwah fiddin rahimani wa Sebelum kita melihat kenyataan yang ada pada saat sekarang, cobalah mari kita menengok bagaimana hasil usaha terbiah Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya di tempat tersebut. Ketika bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim untuk istrinya dan anaknya sudah habis. Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongan kepada mereka dengan menjadikan sumur Zam-Zam sebagai sumber penghidupan mereka yang pertama di Mekah Al-Mukarramah. Yang subhanallah faedahnya sangat besar. Sifa usukmin. Obatnya orang yang sakit. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih yang disahihkan oleh Al Imam at Jati, sebagaimana disebutkan oleh Imam Munawi dalam Faidul Qadirnya bahwa ma'u zam lima syuribalahu. Air zam-zam lima syuribalahu. Tergantung niat dari orang yang meminumnya. Karena itu sebagian ulama salaf dahulu ada yang minum air zam-zam kemudian berdoa ya Allah ini adalah untuk kehausan saya nanti kelak di yaumul kiamah. Al-Imam Al Hajar Asqalani rahimahullah taala beliau minum air zam-zam dan kemudian beliau mengatakan Allahumma zalni kal imam misli. Maka beliau dalam pakar ilmu hadis Kalau kita membaca kitab Tauhid yang dituliskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, rahimahullah taala. Di dalam mukadimahnya Muhakkik, ya mukadimah Muhakkik. Ini dibawakan biografi dari Al-Imam Ibnu Khuzaimah, rahimahullah taala. Di antaranya Al-Imam bin Husaimah rahimahullah taala, beliau ditanya, "Min aina nilta hadzal ilma?" Dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sangat banyak ini? Apa kata beliau? Min syurbi ma'i zamzam. Dari sebab minum air zamzam. Subhanallah. Kemudian setelah itu ma'asyiral ikhwah bidin rahimani wa rahimakumullah. Bukan cukup di situ. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan sumur zam-zam untuk mereka berdua. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim yang berikutnya, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Yang pertama kali Ketika muncul air zam-zam di Mekah, burung ini berada di atas mengelilingi tanah yang ada sumurnya tadi, sumur zam-zam. Ketika itu lewatlah Kobilah Jurhum, nenek moyang dari suku Qahtaniyah. Ketika mereka melihat burung mereka mengatakan tidaklah ada burung ini kecuali ada di sini air. Akhirnya kemudian mereka mengirim utusan untuk mencari tempat di mana yang ada air. Akhirnya kemudian ditemukan di wadi yang biwari zar'in tadi, yaitu di Mekah. Di lembah yang ada di antara dua gunung, di Mekah. Dijumpailah di situ ada sungai apa? Ada air yaitu sumur Zamzam. zam Yang akhirnya kemudian kepala kabilah suku Jurhum datang rame-rame di sekitar sumur Zamzam. zam Setelah meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama Hajar dan putranya Ismail. Sehingga akhirnya kemudian menjadi ramailah tempat tersebut. Mereka beranak pinak di situ sampai kemudian Nabiullah Ibrahim pun menikah, eh, Nabi Ismail pun menikah dengan salah satu putri dari kabilah Jurhum tersebut. Yang pertama, kemudian cerai, kemudian yang kedua. Dan kemudian dibangunlah Baitullah Al-Haram oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang tua, ketika kita menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan atau di tempat manapun, maka sebagai orang tua mempunyai kewajiban memberikan tarbiyah yang baik kepada anak kita. Yang diantaranya adalah kita berusaha untuk mendoakan anak-anak kita. Agar dimudahkan, dilampangkan jalannya mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar gurunya mudah untuk memberikan pengarahan, agar pengasuhnya mudah memberikan pengarahan, agar semuanya yang berkaitan dengan anaknya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kita sebagai orang tua dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tarbiyah yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak asing dalam konsep Islam. Karena itulah disebutkan dalam sebagian riwayat Al-Imam Musayyib Sa'id bin Musayyib ya. Al-Imam bin Musayyib Beliau pernah mengatakan, "Solat itu saya melakukan solat." Fatadzakartu abna'i Wadurriyati Faaksartu sholata lahum. Ini subhanallah. Saya melakukan solat. Kemudian saya ingat anak-anakku dan keturunanku, maka saya perbanyak salat saya untuk mereka. Ini adalah terbiah. Kemudian bagaimana Allah SWT mengabadikan bahwa diantara sifat dari ibadur rahman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, ikhwah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang seperti ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melupakannya. Apalagi kita sebagai orang tua yang berusaha untuk menterbiah anak kita. Perhatikan pula bagaimana Nabiullah Sulaiman ketika beliau sudah menginjak usia tuanya. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي dan perbaikilah aku dalam anak turunku Bahkan maasirul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam konsep Islam, terbiah terhadap anak bukan hanya ketika kita menitipkan anak kita di lembaga pendidikan atau di masjid-masjid atau dimanapun. Tetapi Ketika anak kita masih berada di dalam kandungan bahkan sebelum kita punya anak. Ini pun kita diajari untuk mentarbiah anak kita. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagaimana diadbadikan oleh Allah dalam surah Safat, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah berilah aku anak yang solih Nabiullah Zakaria beliau berdoa Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah Ya Allah berikanlah kepadaku dzurriatan thayyibah anak yang bagus Kalau seandainya kita menyadari tarbiyah yang seperti ini, maka insyaallah Allah Taala berbagai macam kendala-kendala yang dihadapi dalam dunia pendidikan, terutama terkait dengan anak didik, ini banyak yang bisa terselesaikan dengan baik. Kalau seandainya kita sebagai orang tua ini menyadari betapa pentingnya kita menterbiah anak-anak kita dan sesungguhnya kita mempunyai andil yang sangat besar di dalam menterbiah anak kita ketika kita menitipkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan. bidin rahimani Di antara tarbiyah yang lain selain kita berdoa adalah juga kita berusaha untuk menjaga anak-anak kita agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i di tempat di mana dia kita letakkan dengan mengusahakan diri kita untuk tidak senantiasa melakukan penyelewengan-penyelewengan syar'i tetapi kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri kita selain kita berdoa. Namun yang paling utama dan puncaknya adalah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alangkah sangat indahnya, alangkah sangat mulianya kalau seandainya kemudian kita sebagai orang tua menitipkan anak-anak kita Kemudian ketika kita tinggalkan anak kita di tempat tersebut setelah kita meninggalkan tempat tersebut, kita doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada guru-gurunya, kepada pengasuhnya, kepada siapapun yang berkaitan dengan anaknya. Dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua apa yang berkaitan dengan cita-cita dari anaknya dan seterusnya Dan hal ini tidak dilupakan di setiap hari, di setiap waktu. Dia akan senantiasa mengingat anaknya, anak saya di sana. Kemudian dia berdoa, dia panjatkan doa yang baik pada anaknya. Ya, untuk anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus. Sehingga kemudian akan mendapatkan keberkahan dari doanya yang dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya tersebut. Ini maukif yang pertama. Yang bisa kita jadikan sebagai renungan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sebagai orang tua untuk bisa mengambil pelajaran dari maukif tarbawiyah tersebut dan kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Kemudian maukif yang kedua ayol ikhwah alahibba fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah kisah yang dibawakan oleh alimam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau menceritakan tentang seorang nabi dahulu. Ketika berdakwah di tengah kaumnya. Kemudian kaumnya menyakitinya sehingga diterangkan fa'admauhu hingga mereka melukai sampai mengeluarkan darah. Nabi tersebut disakiti hingga kemudian terluka sampai kemudian mengeluarkan darah. Ketika terluka <clears throat> dan kemudian mengeluarkan darah. Sang Nabi tadi kemudian mengusap darah dari wajahnya. Kemudian Beliau mengatakan Allahumma li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun sebab sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini adalah tamaukif tarbawiyah bagi kita doa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para mudarrisun, para mudarrisat, para muwaddafun dan para muwaddafat. Apa ibrah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini? Ibrah yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama ketika kita berkecimpung dalam dunia dakwah. Kita tidak lepas dari berbagai macam rintangan dan berbagai macam tantangan. Dan itu adalah sebuah sunnatullah yang maudiyah Sejak dahulu kala hingga an yarisallahu al-arda wa man 'alaiha sampai datangnya masa dekat yaumul kiamah nanti akan terjadi hal itu. Karena itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai doa di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa sabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan tersebut. Dan itulah sesuatu yang kokoh, sesuatu yang bisa menyebabkan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang agung di muka bumi ini. Karena dengan kesabaran dan dengan keyakinan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itulah yang bisa menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin Dengan kesabaran dan keyakinan tunalul imamatu fiddin didapatkan kepemimpinan dalam agama. ini Masyarul ikhwah fiddin rahimani warahmatullah. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sabar dan kemudian kita mengusahakan mencari solusi-solusi dan jalan yang terbaik di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam dakwah kita yaitu kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang ada di dalam asuhan dakwah kita. Sebagaimana Nabi tadi diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaumnya admauhu tetap sabar dan kemudian mendoakan kebaikan kepada kaumnya. Allahumma firli kaumi fa innahum la ya'lamun. Doa kebaikan yang dipanjatkan oleh Nabi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli kaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah kaumku sebab sungguhnya mereka tidak mengetahui. Masyarul ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah sejarah dari manusia yang terbesar, teragung di muka bumi ini. Kutwah hasanah bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpampang luas di hadapan kita. Memberikan cahaya yang terang benderang kepada kita semuanya memberikan lentera yang sangat terang benderang kepada kita agar kita bisa mengikuti nur atau cahaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan <clears throat> apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haris di dalam menunjuki umat manusia dengan berbagai macam cara dan kemudian Nabi Alaihi Wasallam tidak melupakan janibud doa tidak melupakan sisi yang satu ini yaitu apa? Doa. Yang dikatakan oleh para ulama kita, doa adalah silahul mukmin. Doa adalah merupakan senjatanya seorang mukmin. Sebelum kita melihat gambaran tentang bagaimana sikap Rasulullah SAW menerapkan sistem tarbawiyah ini Mari kita lihat sedikit saja tentang faedah doa. Maisra ikhwah bidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sih kita harus mengetuk pintu langit? Memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai para murabbi, murabbiat, mudarrisun, mudarrisat, dai dan berdoa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu tidak asing lagi bagi kita. Kisah tentang Zinnun. Siapa ya kalau disebutkan Zinnun? Nabiullah Yunus ibnu Matta. Yang dikatakan oleh Nabi saw. "La takulu ana khairan min Yunus ibn Matta." Min Yunus ibn Matta. Jangan kalian mengatakan saya lebih baik dari Yunus ibnu Matta. Gimana kisahnya? ketika beliau berdakwah di tengah kaumnya. Sebagaimana disebutkan alimah bin Ibnu rahimahullah dalam film Anbiya'nya, beliau berdakwah di tengah kaumnya. Kaumnya menolak dakwahnya habis-habisan dalam bahasa saya ya. Menolak habis-habisan. Sampai akhirnya kemudian suatu ketika beliau menyangka kaumnya sudah tidak mau menerima dakwah beliau. Dan kemudian cuaca mendung. Langit hitam kelam. Beliau menyangka bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kaumnya. Akhirnya kemudian beliau segera meninggalkan kaumnya. Pergilah beliau ke lautan. Kemudian mencari perahu. Akhirnya kemudian beliau numpang di perahu tersebut. Meninggalkan kaumnya. Disangka kaumnya akan diturunkan azab oleh Allah SWT kepada mereka. Akhirnya kemudian berjalanlah belum mengarungi lautan. Sampai di tengah lautan tertimpa badai gelombang yang sangat kuat. Akhirnya kemudian fasahamu wa kana minal Mereka kemudian berlotre. Ya akhirnya kemudian jatuh lotrenya undiannya pada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dimasukkan ke dalam lautan agar yang lainnya selamat. Ketika di lautan Nabi Yunus ditimpa bencana kemudian masuk ke dalam bencana yang lain ditelan oleh ikan. Ketika ditelan oleh ikan akhirnya kemudian beliau nada fi Beliau berdoa di tengah kegelapan demi kegelapan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapannya terus diucapkan oleh Nabiullah Yunus ibnu Matta. Terus dan terus diucapkan sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Beliau dikeluarkan dari perut ikan Kemudian ketika ikan itu terdampar di pinggir lautan Kemudian beliau keluar Kemudian beliau menuju ke kaumnya Ternyata Sampai di kaumnya Kaumnya menyambut dengan berbondong-bondong Apa yang terjadi? Ternyata kemudian Setelah ditinggal oleh Nabiullah Yunus bin Matta dan kemudian beliau dalam suasana kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ucapannya tadi mengetuk langit. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dikabulkan semua apa yang menjadi keluhan dari beliau. Nabiullah Yunus ibnu Matta Akhirnya kemudian ternyata beliau terentaskan dari badai, terentaskan dari musibah, masuk di perut ikan dan kemudian kaumnya menerima dakwahnya. Berkata Bayakhwah, doa. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api Malaikat Jibril datang kepadanya, apakah engkau membutuhkan pertolongan? Amma ilaika fala, adapun kepada engkau tidak. Adapun kepada Allah ya, saya butuh pertolongan. Ketika kemudian dilemparkan dalam api, apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil dan sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi saya. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Karena dia sebaik-baik penolong. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Jadilah wahai api, engkau api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kalau kita melihat tentang keajaiban doa maka tidaklah ada yang kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan senjata yang sangat ampuh bagi kita yaitu doa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berjalan menuju cahaya yang terang benderang dalam sirah nabawiyah bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menterbiah umatnya dan di antara terbiah beliau yang senantiasa beliau jadikan sebagai solusi di dalam menghadapi berbagai macam problematika yang besar adalah doa. Doa yang dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, ya, oleh orang-orang Quraisy, maka <clears throat> Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam ingin ada di antara orang-orang kafir Quraisy ini yang beriman. Salah satu tokohnya beriman dan tokoh yang terbesar pada waktu itu adalah Umar Ibn Khattab dan kemudian Abu Jahal. Ketika permusuhan orang Quraisy begitu besar pada Rasulullah Muhammad SAW apa yang apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT? Allahumma izzal Islam bi ahadai rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Umar bin Khattab ataukah Abu Jahal? Yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah memberikan jalan keluar yang asalnya pada waktu itu kaum muslimin sangat tertekan sekali di kota Mekah Akhirnya kemudian mereka bisa sholat dengan terang-terangan. Mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi. Karena berkat pertolongan Allah SWT melalui seorang laki-laki yang bernama Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan suku Sakif kemudian dengan suku Daus Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka Allahumma hdi dausan wa'tuni muslimin Ya Allah tunjukilah suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan Islam. Ya, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Allahumma hadi sakif kata Berikanlah petunjuk kepada orang-orang sakif. Akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Abu Hurairah Salah seorang sahabat besar Rasulullah Muhammad SAW mengadukan perkaranya kepada beliau. Bahwa ibunya senantiasa mengganggu dan tidak mau masuk Islam. Ayah kemudian Rasulullah SAW mendoakan Allahumma hadi Umma Abi Hurairah Ya Allah tunjukilah Ibunya Abu Hurairah Akhirnya kemudian Ketika Abu Hurairah datang ke rumah, tiba-tiba kemudian ibunya yang biasanya sikapnya tidak bagus pada Abu Hurairah menyambut Abu Hurairah dengan sebaik-baiknya dan kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayul ikhwah ketika menghadapi seorang pemuda ya, seorang pemuda yang subhanallah dia dikalahkan oleh syahwatnya pada waktu itu datang ke, ke Rasulullah SAW ya Allah ya Rasulullah idzan li li zina wahai Rasulullah izinkan saya untuk melakukan perzinaan seorang pemuda izin pada Rasulullah SAW untuk melakukan perzinahan. Kalau kita kira-kira apa yang kita lakukan? Gak tahu apa yang kita lakukan. Yang jelas kebaikan kita, kesolehan kita menjadikan kita menanggapi apa yang dilakukan pemuda tadi dengan tanggapan yang jelek. Kok seorang pemuda sudah Islam kemudian minta izin untuk berzina, padahal zina adalah haram. Tetapi kita sebagai orang yang solih mempunyai girah agama yang kuat tentu tidak akan mengizinkan. Tetapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan permasalahan ini dengan sangat baik. Setelah berdialog dengan akal, ya diajak berpikir pemuda tersebut, apakah engkau ridha apabila hal itu dilakukan terhadap ibumu? Nah ya Rasulullah. Apakah engkau ridha apabila itu dilakukan terhadap putrimu? Lah ya Rasulullah. Apakah engkau ridha apabila itu dilakukan dengan saudarimu? Lah ya Rasulullah. Apakah engkau ridha apabila itu dilakukan bersama amahmu? ini bibi dari bapak lah ya Rasulullah. Kemudian Bagaimana kalau itu dilakukan dengan kholahmu Ini bibi dari Jalur ibumu Lah ya Rasulullah Tidak, saya tidak rida Akhirnya kemudian apa Pemuda tadi dipanggil mendekat Rasulullah SAW Kemudian Dipukullah dadanya oleh Rasulullah Muhammad SAW Kemudian Nabi SAW mendoakan Allahumma Allahumma hdihi wa hassin farjahu atau Allahumma syarh sadrahu wa hassin farjahu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada dia atau ya Allah, e, lapangkanlah dadanya dan kemudian jagalah farjinya. Rasulullah SAW tidak melepaskan sisi doa di dalam menyelesaikan permasalahan dengan pemuda tadi. Yang dalam istilah kita mungkin apa pemuda yang nakal dia. ya. Pemuda yang nakal. Sudah pemuda muslim minta apa? izin untuk berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyelesaikan permasalahannya tidak melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian disebutkan setelah itu pemuda tersebut benar-benar terjaga dirinya dari perbuatan yang asalnya dia sangat menginginkannya dan bahkan minta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukannya. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu Mendoakan pula kepada anak paman beliau yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Agar beliau menjadi seorang yang fakih di dalam agama ataupun dia menjadi seorang turjuman Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya Allahumma alimul kitab wa alimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkan kepada dia kitab dan ajarkan pentakwilannya, penafsiran Al-Kitab Al-Qur'anul Karim. Sehingga kemudian dalam sejarah beliau dikenal sebagai habru hadil ummah, ulama'nya umat ini dan kemudian juga turjuman Al-Qur'an, penterjemahnya Al-Qur'an, ahli tafsirnya umat ini. Dari kalangan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Masyarul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengikuti janib tarbawiyah yang dilakukan oleh Nabi saw dalam masalah doa ini, maka sangat luar biasa. Nabi saw selain senantiasa berusaha dan berusaha memakai berbagai macam metode di dalam tarbiyah beliau, di dalam dakwah beliau. Asalib da'awiyah, asalib tarawiyah yang sangat banyak dan bisa kita baca itu dalam kitab-kitab tarbawiyah yang dituliskan oleh para ulama kita. Ini sangat banyak sekali bagaimana sistem tarbawiyah dan asalib da'awiyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak melupakan metode tarbiyah yang sangat agung yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan orang-orang yang ada dalam asuhan Da'awiyah dan asuhan Tarbawiyahnya. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita berusaha untuk menerapkan metode tarbawiyah yang seperti ini, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang sangat banyak dalam tarbiyah yang kita lakukan, dalam dakwah yang kita kita lakukan. Kita terus mempunyai tekad dan semangat yang kuat di dalam memangku amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun resikonya, apapun keluhannya karena memang itulah sunatullah yang akan tetap berlaku bagi seorang yang berkecimpung dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah. Dan kemudian tidak menyerahkan urusannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mentarbiyah dirinya kemudian juga mentarbiah orang-orang yang ada dalam asuhannya dengan senantiasa berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Apabila kita terus dan terus menetapkan menerapkan sistem ini ayul ikhwah, maka insyaallah cahaya kebaikan akan terpancar di tempat kita berada. Di tempat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita mentarbiah diri kita, anak kita dan orang lain. Semangat yang kuat yang membara dan kemudian tidak melupakan janib tarbawiyah yang berupa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan silahul mukmin, senjata yang ampuh bagi seorang muslim dalam menghadapi semua problematika dalam kehidupan kita. Karena itulah kemarin ketika panitia meminta judul apa? Kajian kita pada pagi hari ini saya katakan judulnya adalah Wahai Ibu Bapakku dan guruku Doakanlah aku Wahai bapak Ibu dan guruku Doakanlah aku sebuah kata-kata tarbawiyah yang sangat agung. Kalau kita berusaha untuk mengapresiasikannya dalam kehidupan tarbawiyah kita, maka insya Allah Taala kita akan menjadi murabi, murabiat, dai dan dayat, mudaris dan mudarisat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagai orang tua, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan dari anak kita. Sebagai pendidik, demikian juga. Sebagai orang-orang yang berkecimpung membantu dalam dunia dakwah tersebut, demikian juga akan mencapai apa yang dia cita-citakan insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji bersama ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini dan kemudian pada kesempatan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk berusaha mengamalkannya sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari bersama. Saya yakin insya Allah di antara saudara-saudara kami telah mengetahui hal ini, tetapi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk saling mengingatkan barangkali masih banyak yang tersisa apa yang saya tidak mampu untuk menjelaskannya, maka sisanya adalah untuk antum semuanya yang akan melengkapi. Mudah-mudahan dengan lengkapnya pengetahuan tersebut kemudian kita akan semakin melangkah ke depan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak tahu ada sesi tanya jawab atau tidak. Lalu ada tanya jawab? Atau sudah cukup? Oke. Okay. Nggih. Kemudian catatannya air zam-zam yang dimaksud murni 100% atau mengandung air zam-zam gitu. Karena yang di beredar di Indonesia ini kan air zam-zamnya campuran itu. Apakah di dalam hadisnya yang dibawakan oleh Al-Imam Suyuti dalam <clears throat> Jami' Shaghir yang kemudian hadis tersebut disahihkan oleh Al-Imam Timyati sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya ini adalah ma'u zamzam lima syuribalahu air zamzam lima syuribalahu sesuai dengan tujuan untuk apa dia diminum? Sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya pada asalnya memang air zam-zam yang tidak ada campurannya begitu asalnya gitu. Cuman kalau kemudian tidak ada yang murni, yang ada di adalah campuran, mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan keberkahan dari air zam-zam tersebut. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari air jam-jam tersebut dan kita sebagai para talabatul ilmi doa di jalan Allah Subhanahu taala muslim dan muslimat ketika kita e, bertemu dengan hal yang seperti ini maka kita jangan menyanyiakan ya sesuatu yang e, sangat berharga bagi kita ya, kita jangan menyanyiakan sesuatu yang sangat berharga bagi bagi kita kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan umroh ataupun melakukan haji atau mungkin kita mendapati saudara kita yang pulang dari umroh atau haji, maka kita manfaatkan. Jangan kita cuman suka nopo pakaiannya gitu, sarungnya <laughs> atau apanya gitu ya. Biasanya saja sajadahnya untuk rebutan. Tapi kita berebutlah air zam-zam. Karena itu yang sangat berharga bagi kita. Uh, mungkin min babi zikr dan juga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Saya masih ingat sekali sebuah peristiwa yang pernah saya alami. Min tahaddits min nikmatillah subhanahu wa ta'ala beberapa tahun yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 2000-an. Ini saya berusaha dan berusaha untuk uh, Bagaimana saya bisa melanjutkan studi saya? Tapi ternyata kemudian ijazah saya sudah kadaluarsa. Saya tidak bisa. Ijazah saya dibawa oleh sebagian teman. Kemudian ternyata eh, dari sisi nilainya masuk ternyata sudah kadaluarsa. Pada itu saya mengadukan perkara saya kepada Syekhuna Ustaz Hashim Rifai rahimahullah taala wa Beliau adalah pengajar hadis dan ilmu hadis di pondok kami dulu di Baitul Muslihah atau yang sekarang Pondok Al-Qudwah di Kediri di Srikaton. Beliau pernah menjadi dai LDI selama 17 tahun. <clears throat> Dari beliau saya mempelajari kitab Bukhari Muslim, kemudian Tafsir Jalalain, Fathul Majid, Firqatun Najiyah, Beliau mendirikan pondok pesantren bersama Ustaz Al Rafiq dan kemudian Ustaz Zain Mustafa. Dari Ustaz Zain Mustafa saya belajar kitab Bulughul Maram. Nah, pada itu saya mengadukan karena saya kepada Ustaz Hasyim Rifai. Ustaz, saya ini pingin sekali saya untuk sekolah ke, ke luar negeri tapi sulit. Karena beliau kemudian beliau mengisahkan sebuah kisah untuk dirinya. Saya dulu Zen Pernah punya cita-cita Saya itu ingin naik haji Tapi saya juga Orang miskin katanya Saya orang miskin Maka saya ingat Udu'uni astajib lakum Berdoalah kepada Allah Berdoalah kepada aku kata Allah Astajib lakum Saya akan mengabulkan doa kalian Kemudian Akhirnya Beliau menceritakan bahwasanya alhamdulillah kemudian beliau dimudahkan oleh Allah Taala melakukan ibadah haji. Karena itu nasihat beliau, kalau kamu ingin punya cita-cita yang besar seperti itu, berdoalah kepada Allah taala. Nah, semenjak itu kemudian saya tersentak hati saya dan kemudian setiap kali ada orang yang dia pulang haji atau umrah, saya memburunya. Saya memburunya. Apa yang saya buru? Ma'u zam-zam. Saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u zamzam lima syuribalahu." Yang ada dalam benak saya pada waktu itu hanya itu, "Ma'u zam lima syuribalahu." Saya kejar. Kemudian setiap kali saya dapatkan segelas yang kecil, saya ingat, "Ma'u zam lima, lima syuribalahu." Kemudian saya berdoa, "Ya Allahumma, ya, Allahumma yassirni wasahilni lidirasati dinil Islam fi baldati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus dan terus setiap kali saya ada orang naik haji saya memburunya, ada yang orang umrah saya burunya. Saya buru apa? Ma'u Zamzam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi cita-cita saya. Pada waktu itu saya menelpon teman saya yang 11 tahun bersama dengan saya Muhammad bin Salah Usaimin rahimahullah taala. Kemudian ya akhi saya ingin kerja di Saudi. Kemudian tiba-tiba teman saya marah. Ya akhi, kenapa antum ingin kerja di Saudi? Kalau antum mau kerja sudah di Indonesia. Antum ke sini setidak-tidaknya adalah tolabul ilmi. Ya akhi, jalan sudah sempit ya dan sangat becek dan penuh dengan lumpur saya tidak mampu tunggu tunggu kabar dari saya kemudian subhanallah menurut cerita dari teman saya tersebut begitu dia meletakkan gagang telepon masuk muridnya saya Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala yaitu Syekh Ahmad bin Musa Kemudian dia katakan, "Siapa yang baru telepon kamu?" Teman saya dari Indonesia. Siapa dia? Diceritakan. Hanya kemudian datangkan dia ke sini, saya mengkafilnya. Seminggu kemudian datanglah visa yang kemudian alhamdulillah kemudian saya belajar di markas Syekh Muhammad bin Salam Saimin rahimahullah taala. Ini mudah-mudahan sebagai bab tahadus bin nikmatillah subhanahu wa taala. Ya, karena wa amma bin nikmatika rabbika fahadis dan juga memberikan dorongan kepada kita semuanya agar kita tidak menyanyiakan sesuatu yang memang terkandung fadilah dan keutamaan di dalamnya. Karena itu kalau Nabi saw mengatakan mabainal adzan wal iqamah itu adalah dakwah yang mustajab. Ya. Maka jangan kita sia-siakan. Ketika salat sebelum salam dakwah yang mustajab. Jangan sia-siakan. Ketika sujud itu adalah dakwah kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Taala. Jangan kita sia-siakan. Nabi SAW pernah ditanya, "Ayo doa ya Asma." Mana doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Jauful lail wa duburi salatin. Tengah malam dan di belakang setiap kita melaksanakan salat. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang seperti itu. Kita berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapapun kita. Kita misalnya seorang yang sangat miskin papa. Kita bercita-cita ingin mempunyai keinginan yang besar, tidak masalah. Allah SWT tidak ada sesuatu pun yang men, apa, dianggap sebagai sesuatu yang sulit bagi Allah. Ya. Siapapun kita, ya. apapun masalah kita, kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mencari waktu-waktu, tempat-tempat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tempat-tempat yang mustajabah. Terutama kita adalah doa semoga adalah para mudarisun, mudarisat. Maka manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk diri kita, untuk anak kita. Juga ingat anak didik kita, orang yang bersama kita. Ya. Ataupun orang yang tidak bersama kita, kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah menuntunnya bisa berusaha dengan sebaik-baiknya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu alam. Maka gitu. Barangkali waktunya karena sudah cukup siang, kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khairan jaza ala ilkoi kalimati. Baik sekali faidah dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin Hafidahullah taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i dengan mengharap wajahnya yang mulia.